Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai nah barakallahu fikum lafaz-lafaz yang menghususkan daripada lafaz yang umum. Dan sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasanya al-mukhassis yaitu dalil yang menghususkan baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Nah barakallahu fikum itu terbagi menjadi dua. Ada yang mutasil ada yang munfasil. Nah, dalam artian mutasil itu pengecualiannya bersambung dengan lafaz tersebut. Baik bersambung secara hakikat maupun secara apa kemarin? Hukman. Secara hakikat seperti dalam firman Allah taala, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Umum enggak kan ini? Umum. Barulah dikecualikan illal ladzina amanu. Ini termasuk taksis juga. Mengkhususkan lafaz umum tadi. Mutasil dengan ini? Mutasil. Nah, itu yang apa? Itu yang hakikatan. Yang hukman contohnya apa? Yang hukman barakallahu fikum. Yang hukman misalkan barakallahu fikum ada yang mengatakan abidi ahrar. Budak-budakku semuanya merdeka. Kemudian dia bersin dia. Bersin atau batuk. Nah, diselingi dengan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa? Illa sa'idan, kecuali sa'id. Ini dihukum mutasil enggak? Mutas, eh? Dihukum mutasil enggak ini? Dihukumi mutasil hukman. Kenapa? Karena Nah, barakallahu fikum, nah perkara yang menghalangi itu sesuatu yang tidak bisa dia menahannya. Bersin tidak bisa menahan, batuk juga tidak bisa menahan. Kapan dia batuk, batuk gitu loh. Bersin juga bersin. Nah, kecuali kalau apa kemarin penghalangnya itu adalah kalimat yang lain di luar apa? Nah, di luar pembahasan misalkan. Atau perkara yang bisa dia asli bisa menahan. Seperti makan, minum. Dia mengatakan abi di ahror. Budak-budakku merdeka semuanya. Kemudian dia makan dulu setengah jam. Setelah makan selesai, ila sa'idan, enggak diterima ini seperti ini. Apa maksudnya ya? Ayo an barakallahu fikum. Sekarang kita masukin yang berikutnya barakallahu fikum habibakumullah. Setelah mukhassis kita sebutkan semuanya, mukhassis yang muttasil ada yang bentuknya terkadang barakallahu fikum istisna, terkadang sifat atau terkadang syarat. Nah, barakallahu fikum sekarang kita masukin yang munfasil. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi al mukhasis al-munfasil. Naam, dalil yang mengkhususkan tapi terpisah. Munfasil maksudnya terpisah. Tidak dalam satu nafas itu loh maksudnya. Tidak terjadi dalam satu lafaz atau tidak terjadi dalam satu rangkaian. Itu namanya apa? Munfasil. Misalkan ada lafaz hadis, paham ya? Lafaznya umum, kemudian ditafsis eh, dengan mukhasis apa? di hadis yang lain. Itu namanya munfasil atau mutasil? munfasil, terpisah soalnya yang mengkhususkan. Ada mutasil jelas yang mutasil ya, yang bersambung dalam situ. Bersambung dalam nah barakallahu fikum satu rangkaian ke satu kalimat tersebut seperti surat Al-Asr tadi itu. Naam. Kata beliau qala al-mukhassis al-munfasil. Nah, pengkhusus yang ber, yang terpisah itu maknanya adalah maistakil binafsih, yaitu yang dia itu berdiri sendiri. Paham ya? Nah, lafaz yang mengkhususkan tapi dia berdiri sendiri. Wa huwa atau asya. Dia ada tiga jenis atau tiga macam. Apa itu? Al-his yaitu panca indera, wal akal yaitu akal, na'am, wa syara' itu syara'. His ini panca indera maksudnya na'am barakallahu fikum, panca indera yang lebih khusus yaitu perasaan. Kembali ke perasaan. Jadi perasaan orang dengan perasaan itu akan tahu yang diinginkan apa gitu loh dengan lafaz tersebut. Paham maksudnya ya? Naam, seperti itu. Secara globalnya panca indera, teman kan panca indera kan ada lima. Paham ya? Nah, jadi situ nantinya diinginkan perasaan. Dengan perasaan itu dia akan tahu makna apa yang diinginkan dengan, dengan tersebut. Paham salah ya? Tiga ini. Tiga ini nanti adalah apa? Pengkhusus yang apa yang sifatnya munfasil terpisah. Bukan masuk dalam dalil itu. Paham ya? Kalau yang ayat tadi kan masuk dalam rangkaian satu surat itu. Ya kan? Innal insana lafi khusrin. Umum itu kan illal ladzina amanu. Rangkaian satu surat enggak itu? Itu mutasil namanya. Nah, ini mufasil. Pengkhususnya ini di luar lafaz yang umum tadi. Pengkhususnya di luar lafaz yang umum. Mahum? Eh, Ayo na'am. Kita lihat sini. Wa misalu at-takhsis bil his. Sekarang contohnya pengkhususan atau yang mengkhususkan dengan his, dengan perasaan. Allah ta'ala an rihi'at. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Angin yang diutus kepada kaum 'ad untuk menghantar waktu itu. Apa lafaznya? Tudammiru syai'in bi amri rabbiha. Sampai di situ perhatikan baik-baik. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Umum enggak ini? Segala sesuatu berarti langit hancur enggak? Hancur juga, bumi juga hancur enggak? Hancur juga. Padahal secara perasaan, setelah diteliti dalam artian setelah dirasakan, apakah langit dan bumi hancur? bahwasanya yang hancur itu adalah perkara-perkara yang memang secara perasaan adalah yang kalau tangan takdirnya itu hancur. Paham? Itu dengan his itu. Fa'inal hisna dalla ala annaha lam tudammar as-sama' wal ardh. Nah, karena sungguhnya panca ini, atau perasaan ini menunjukkan bahwasanya enam angin tersebut tidak menghancurkan apa? Lam tudammar as-sama' wal Tidak menghancurkan langit dan bumi. Buktinya masih ada kan? Masih ada. Mafhum soal ini ya? Jadi lafaz yang umum tadi dikhususkan dengan his dengan perasaan atau panca indera ini. Paham ya? Jadi saksikan itu istilahnya itu. Mahum? Ya Sekarang contohnya yang mengkhususkan atau pengkhususan dengan cara akal. Wa misalut takhsis bil aql. Qaulu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Umum ini, segala sesuatu umum enggak ya, Umum sesuatu bukan? Sesuatu juga, tapi kan perkara secara akan gak mungkin Allah Ta'ala juga diciptakan sebagai makhluk. Justru Allah Ta'ala yang menciptakan ini, secara akal. Paham ya? Karena disebutkan dalam itu apa? Kul ayu syai'in akbar syahadah, ya kan? Nah, ayu syai'in akbar syahadah. Sesuatu apa yang lebih besar disaksikan? Qulillah ya. Nah, katakanlah Allah sesuatu, cuman sesuatu itu makhluk atau khalik, kan khalik. Secara akal paham ya secara akal itu. Nah, Allah khalik kulli syai. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah juga ciptakan. Tidak secara akal nah barakallahu fikum bahwasanya Allah Ta'ala adalah adalah zat yang tunggal yang bukan makhluk, pencipta itu. Fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqatin. Maka sesungguhnya akal ini menunjukkan bahwasanya zat Allah Taala itu diciptakan. Karena ada khalik, ada makhluk. Ada wajib wujud, ada mungkin wujud. Yang wajib wujud, yang wajib adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin wujud, yang mungkin adanya siapa? Hamba ke makhluk. Paham salah ya? Nah, seperti itu. Wa min al-ulama'i man yara anna ma khassa bil hiss wal 'aql laysa min 'amal makhsus. Dan sebagian ulama mereka berpandangan, atau sebagian ulama ada yang berpandangan anna bahwasannya yang dikhususkan dengan panca indera atau dengan perasaan atau dengan akal ini bukan masuk dalam hal amil maksus bukan masuk dalam apa lafaz umum yang dikhususkan tapi masuk dalam apa wa inna ma huwa al am alladhi urida bihi khusus masuk dalam kaidah yang selanjutnya apa itu bahwasannya masuk dalam lafaz umum yang diinginkan dengannya adalah khusus Allahu khaliqu kulli syai' lafaznya umum kan tapi urida bihi al khusus yang dinginnya adalah khusus, yaitu khusus makhluk saja. Adapun khalik itu tidak masuk. Paham? Yang pertama juga sama. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Umum ini. Lafaznya umum, tapi urida bihi al-khusus. Yang diinginkan dengannya khusus itu khusus nah barakallahu fikum sesuatu yang Allah telah Ada pun yang tidak dihancurkan hancur enggak? Yang tidak dihancurkan hancur enggak? Tidak hancur. Paham ya? Jadi bedakannya al-amal maksus dengan apa? dari al-khusus. Kalau al-amal makhsus, nah barakallahu fikum itu biasanya apa? Biasanya nah barakallahu fikum lafaznya gandengan. Seperti tadi, innal insana lafi khusr. Makhsusun biqouli ta'ala illa alladziina Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Semuanya sudah. Umum enggak nih? Nah, umum enggak? Umum. Barulah apa? Datang yang apa? Yang mengkhususkan. Jadi al-am al-makhsus. Makhsus biqaulillah ta'ala illalladzina amanu. Paham ya? Nah, kalau ini enggak, kan, ini lafaznya umum. Tapi ternyata urida bihi khusus Lafaznya umum tapi yang dimaksud dengan al-khusus. Paham belum ini? Nah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu umum lafaznya umum, tapi urida bihi khusus, ay makhsusatun bil makhluk. Maksusun bil makhluk. Maksudnya adalah dikhususkan untuk makhluk-makhluk saja. Adapun al-khaliq kan al yang nah, kita lihat di sini Nah, Karena yang yang dikhususkan tidak terjadi nah, eh, bukan yang diinginkan oleh Paham ya? Idil maksus pun dan Karena sesuatu yang dikhususkan dikarenakan yang namanya maksus umum yang dikhususkan itu itu tidak ada keinginan dari orang yang bicara tidak pernah orang yang diajak bicara min awal amal dari awal pembicaraan tidak ada tapi ya nah cuma namanya dikhususkan dengan setengahnya tapi kalau yang ini kan kita awal kali dengar langsung terpetik aja sudah milukul nasya'in di amrafiha tanpa datang lafaz lain terpetik enggak sini benar kita terpetik secara adalah khusus dan tidak khusus. Keumuman itu yang diinginkan adalah khusus, kan beda. Paham ya? Berbeda dengan ayat tadi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, seperti ini sudah apa? Sudah enggak terpetik. Dalam arti belum terpetik karena belum ada belum ada yang diinginkan oleh mutakallim dan mukhatab bahwasanya awal kali munculnya nafas tersebut, nah barakallahu fikum maknanya adalah khusus. Umum lafaznya awalnya. Langsung datang pembahasan yang setelahnya. Paham? Nah, seperti itu. Wa hadhihi hakikatu ma'an allati urida bil khusus. Ini adalah hakikat lafaz umum yang diinginkan dengannya adalah al khusus tadi itu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah zat yang menciptakan segala sesuatu. Al-labdu al-'am urida bihi al khusus. Lafaznya lafaz umum, tapi yang diinginkan dengannya khusus khusus sesuatu yang apa? Yang Allah Taala ciptakan jadi makhluk. Adapun al-khaliq pencipta tidak masuk dalam kekhususan tersebut. Mahum? Ya, nah, barakallahu fikum. Tahu belum ini? Berikutnya. Wa amma itu bisyarh. Adapun yang pengkhususan yang dengan syariat, syarah itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ijma' dan misalnya qiyas itu namanya syarah ya. Nah, jadi kalau kita dengar kama ja'a syarah sebagaimana telah datang dalam syariat dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ad-dalilu as-sam'i dengan sam'i berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sam'i Al-Qur'an didengar, As-Sunnah juga didengar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ad-dalilu al-aqli berarti akal. Paham ya? Nah. Wa amma tafsiru bi syara' fa innal kitab as-sunnah yukhassisu kullan kullan minhumā bi mislihimā. Nah. Karena sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah yukhassis mengkhususkan nan kullan minhumā bi mislihimā. Nah, masing-masing antara keduanya dengan yang semisal keduanya. Wabil ijma'i wal qiyas, terkadang dengan ijma' dan qiyas. Paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ini khusus khusus. Fa'idul kitab wa sunnah yukhassasu kullun minhuma bi mithlihima. Karena sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah masing-masing keduanya tersebut dikhususkan dengan yang semisalnya. Maksudnya apa? Al-Qur'an dikhususkan dengan Sunnah. karena Sunnah khususkan dengan Al-Quran. Secara lafaznya seperti itu. Paham ya? Kan khasum yang ya. Nah, karena pun sebagai makna ibu fa'ilnya. Nah, barakallahu kalau Wa bil ijma' wal qiyas, terkadang dikhususkan dengan ijma' dan qiyas Bukan mengkhususkan tapi dikhususkan. Mahum? Nah, Wa misal tafsir kitab bil kitab sekarang. Wa misal tafsir Misal tafsir kitab bil kitab. Sekarang contohnya pengkhususan kitab, maksudnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Lafaznya sama-sama dalam Al-Qur'an, namun lafaz yang umum tersebut sumbernya dari Al-Qur'an, datang lafaz yang khusus di mana? Di dalam Al-Qur'an juga. Di tafsirul Qur'an di Qur'an itu maksud saya. Mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala wa al yatarabbas nabi yang kusihinna thalathata quru'. Dan para wanita atau istri-istri yang dicerai, maka hendaknya mereka menunggu. Nah, menunggu masa iddah, menunggu diri mereka tiga kali suci. Umum enggak ini? Umum cerai dalam keadaan jima, sudah jima atau belum, dicerai dalam keadaan hamil atau enggak, yang jelas tunggu tiga kali saja. Umum kan ya? Umum. Tapi ternyata dikhususkan dengan ayat yang lain. Perhatikan ya, dikhususkan dengan ayat yang lain. Kapan itu? Khusus di kaum Ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal ladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat apabila kalian menikahi para wanita mukminat, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan qabli an tanassuhunna sebelum kalian berhubungan badan dengan mereka, berjimat, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Maka tidak ada bagi kalian nah atas atas mereka apa iddah yang mereka harus menunggunya enggak ada iddah. Dalam artian bagaimana? Perempuan ketika dinikahi kemudian dicerai, belum dukul, belum jima, itu dia mau nikah lagi silakan, enggak ada iddah-iddahan. Tidak ada masa iddah di situ. Apa maksudnya ya? Hewan barakallahu fikum. Itu pun nanti apa? lafaz menunggu tiga. Nah, barakallahu fikum tiga kali suci itu pun juga apa? Dikecualikan manakala diceraikan dalam keadaan apa? Hamil. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil apa? Hah? Edahnya kapan edahnya? Sampai dia melahirkan, walaupun belum sampai walaupun sampai, belum sampai tiga bulan. Begitu diceraikan berarti sehari setelahnya melahirkan. Berarti hilang masa edahnya, tinggal dia setelah nifas mau nikah silakan. Paham ya? jelas nah barakallahu fikum nah itu maksudnya tafsir Quran bil Quran paham ya mengkhususkan lafaz umum dalam Al-Quran dengan Al-Quran juga paham soal itu ya ayo nah barakallahu fikum berbeda dengan wanita yang apa yang diseraikan dalam keadaan nah barakallahu fikum warahmatullah bukan ya. ditinggal mati suaminya kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan dengan hamil itu nanti juga apa iddahnya positif tidak hamil berapa? 4 bulan 10 hari. Paham ya? Arba'at ashhar arba'at ashhur 10. Paham itu ya? 4 bulan 10 hari. Perlu diperhatikan. Sekarang berikutnya. Wa misal tafsirul kitab sunnah. Contohnya sekarang enam mengkhususkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dikhususkan dengan As-Sunnah. Lafaznya umum, kemudian dikhususkan dengan apa? As-Sunnah. Yang seperti ini nanti bagaimana ada kita di hadapan lafaz-lafaz seperti ini bagaimana? Idza jaa al-lafdzu al-'am nam tsumma jaa al-lafdzu al-khass. Famadza na'mal? Apa yang kita lakukan? Fawajaba hamlu al-'am ila al-khass. Maka wajib kita membawa lafaz umum kepada yang khusus. Berarti yang kita amalkan apa? Yang khusus tadi. Paham maksudnya ya? Kita lihat sini. Kaqouli ta'lam, contohnya adalah ayatul mawarif, ayat-ayat berkaitan masalah pembagian warisan. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian, nah untuk anak-anak kalian. Apa pembagiannya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, untuk anak laki-laki itu bagiannya apa? Dua kali lipatnya daripada enam enam apa? E, perempuan, anak perempuan. Paham ya? Nah, mithlu hadzil unsayain, seperti nah bagiannya dua anak perempuan, berarti dua kali lipatnya. Kalau perempuan dapat dua, laki-laki dapat berapa? Empat. Paham ya? Ini umum nggak ini? Umum kafir muslim dapat juga semuanya. Tapi ternyata tidak. Ternyata ini semuanya untuk hak apa? Sesama muslim. Ada muslim nggak akan mewariskan kafir. Kafir juga nggak akan mewariskan apa hartanya pada muslim. Dikhususkan dengan asunnah. Nah, paham ya? Wanah biar dan semisalnya khussa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarithal muslimu al-kafira wala al-kafira al-muslim wala al-kafiru al-muslim. Paham ya? Artinya apa? Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Paham maksudnya ya? Misalkan bapaknya kafir, nah punya harta banyak enggak? Kita muslim. Dapat warisan enggak? Enggak. Atau kita muslim, anaknya kafir, enggak dapat warisan. ya. padahal apa awalnya umum enggak? Umum kalau laki-laki itu dua lipatnya benar nggak mana keadilan seperti ini? Salah, yang benar itu mana keadilan bukan dilihat dari nilai yang diberikan. Tapi diberikan sesuai dengan haknya itu keadilan. Paham ya? hanya laki-laki dapat dua kali lipat sudah diberikan dua kali lipat itu keadilan. Kalau seandainya sama ratakan itu mana bukan keadilan. Karena sama rata itu bukan maknanya adil ya. Keadilan yang hakiki adalah apa? Dilihat dari apa? Masing-masing diberikan sesuai dengan haknya itu keadilan. Jadi misalkan kita jumpai ya lapan-lapan yang seperti itu berarti nggak eh, kakak dikasih 100 ribu adiknya cuma dikasih 10 ribu padahal kakaknya besar butuhnya banyak adiknya yang anak kecil tadi itu yang masih kecil tadi 10 ribu karena butuhnya kecil itu loh kalau sama-sama diberikan 100 ribu udah nanti keadaannya nggak bagus rusak untuk apa? diambur-ambur karena itu jadi keadilan bukan dinilai dari harta atau nilai yang diberikan tapi dinilai dari mana? dilihat dari apa? diberikan sesuai dengan haknya I'm sorry, ini lafaznya umum ya? Umum. Dalam artian umum bagaimana? Baik yang nuduh itu adalah orang merdeka atau orang buddha Apa ya? Orang buddha atau orang merdeka, yang jelas hukumannya kalau nggak bisa mendatangkan saksi dicabut 80 kali. Umum itu kan lafaznya? Umum nggak itu? Umum. Kita lihat sini. Khusus bil ijma. sudat arba'in Wafihi nazar. Nah, tapi ini perlu dicek lagi kata beliau. Di subutul khilaf karena ada perselisihan pendapat masalah ini. Walam adil lahu misalan saliman. Sampai saat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih al kami tidak mendapatkan atau kami tidak menjumpai contoh yang selamat dari kritikan. Berarti bagaimana? Ya udah seperti ini. Enggak mendapatkan contoh yang apa yang selamat dari kritikan. Nah, karena diperselisihkan. Dan ikuti apa yang disampaikan saja. Berikutnya, Misal tasfidul kitab kias ya sekarang. Contohnya sekarang mengkhususkan Al-Qur'an, lafaz umum dalam Al-Qur'an dikhususkan dengan kias. Qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Nah, penzina laki-laki maupun penzina perempuan maka cambuklah masing-masing antara keduanya tersebut seratus kali cambukan. Ini lafaznya barakallahu fikum wa Kalau kita yang masih gadis, bujang ataupun yang sudah beristri atau bersuami kan. Tapi padahal ini kan diperuntukkan yang masih apa? Yang masih bujang ataupun gadis. Adapun yang yang sudah bersuami atau beristri diapakan? Dirajam. Sebagaimana ayat yang sudah dihapus dalam Al-Qur'an apa itu? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta. Nakala minallahu wallahu azizun hakim. Paham ya? Nah, seorang lelaki yang sudah beristri atau seorang wanita yang sudah bersuami, kemudian kedua-duanya berzina, maka lemparilah malaikat batu. Rajamlah malaikat itu sampai meninggal. Al-batta. Nakara min Allah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim. Allah taala yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Tapi ayat ini dalam Al-Qur'an dihapus ya. Tapi hukumnya masih berlaku. Itu juga mentaksiskan itu tapi, tapi tapi barakallahu fikum dikhususkan dengan ayat yang lain yang sudah terhapus dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang ini ada lafaz dalam Al-Qur'an umum tapi dikhusus dengan kias. Kita lihat sini, qasa bi qiyasil abd azzani. Dikiaskan dengan apa? Budak lelaki yang berzina. Alal amah. Ya, nah, yang berzina terhadap apa? Terhadap enam budak perempuan. Perempuan yang berzina. Fitar sini berdasarkan pendapat yang masyhur. Jadi kalau budak, budak yang masih gadis ataupun yang masih bujang kok berzina, maka hukumnya apa hukumnya? Dicabut 50 setengahnya dari orang yang merdeka. Paham salah ya itu ya? Ada barakallahu fikum. Wa misal taksis sunnah bil kitab. Sekarang contohnya yang nah barakallahu fikum mengkhususkan lafaz yang umum dalam as-sunnah tapi dikhususkan dengan Al-Qur'an. Paham belum masalah ini? Lafaz umumnya terjadi dalam yang mengkhususkan itu adalah Al-Qur'an. Allah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Khusus. Lafaz itu umum kan? Lafaz tadi pertama. Pokoknya diperintahkan الشهادتين خصوصا Jika mereka apa? mau membayar denda jizyah an yadin wa hum safirun dengan barakallahu fikum denda yang diambil dari tangan mereka dalam keadaan mereka terendah denda jadi aslinya pajak denda itu yang diambil bukan dari kaum muslimin itu loh pemerintah yang bagus yang adil seperti itu yang diambil itu misalkan ada orang kafir tinggal di negara nah muslim misalkan itu aslinya diambil jizyah itu adalah orang kafir paham ya adapun orang muslim Kenapa? Karena bisa jadi ada unsur kezaliman di situ. Tanah-tanah sendiri kok pajak. Aslinya gitu kan, rumah-rumah sendiri kok pajak. Paham ya maksudnya? Jadi perlu berhati-hati lah barakallahu fikum. Syahidnya mana barakallahu fikum syahidnya? Syahidnya walaupun mereka itu nah barakallahu fikum dalam artian lafaz yang umum tadi itu diperangi hingga mereka mau bersyahadat. Nah, barakallahu fikum mereka mau mengucapkan lain, itu dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan lafaz dalam Al-Qur'an ini. Nah, itu diperangi terus. Eh, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, eh, dari tidak mau beriman kepada Allah dan akhir, dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan perkara yang Allah haramkan, serta yang Rasul haramkan, dan orang-orang yang tidak mau beragama dengan agama benar. Paham ya? Nah, dari kalangan ahli kitab. Hingga mereka mau membayar denda atau pajak dari antara itu. Kemudian berikutnya, misal tafsir sunnah sunnah sekarang. Contohnya mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Maksudnya bagaimana? dikhususkan dengan sunnah yang lainnya. Ini munfasil atau mutasil? Munfasil. Masih kita masih lingkupan yang munfasil ini. Nah, contohnya apa? Qaulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma saqata as al-ushr. Ya, pada biji-bijian atau buah-buahan ya, yang tersiram air hujan maka zakatnya sepersepuluhnya. Ini para ulama untuk masalah zakat ini yang zakat biji-bijian itu cuma syair sama bur. Syair sama bur itu ya semacam gandum. Itu pun kalau mencapai nisabnya, nisabnya berapa kalau fikum nisabnya akan dikhususkan nanti diperhatikan dulu. Pertama umum, pokoknya semua biji-bijian, semua buah-buahan yang tercurahkan atau dalam artian tersiram air hujan maka wajib zakat berapa? Sepersepuluh. Umum ini kalau umum. Tapi kan dikhususkan. Dikhususkan apa? laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat. Naam, eh, biji-bijian atau buah-buahan. Nah, hasil tanaman tadi itu manakala di bawah lima ausuk. Lima ausuk al-wasqu. Perhatian, 5 ausuk itu ausuk itu jamak dengan wasqun. Wasqun itu enam satu wasku itu takarannya nilainya adalah 60 sok. Paham ya? 60 sah. 60 sah. Padahal kalau kita telusuri barakallahu fikum, 60 sah itu satu sahnya berapa mut? 4 mut. Nah, itu kalau mau mut. Berarti nah barakallahu nisabnya. Nisabnya berapa? Khamsatu awsuk. 5 awsuk. Berarti 60 dikalikan 5 berapa? Hah? 300 kan? 300. Berarti kalau 300 itu sudah mencapai 300 barang barakallahu fikum, itu nanti berarti dia wajib apa? Zakat. Berapa zakatnya barakallahu fikum? Sepersepuluhnya. Ini zakat biji-bijian. Sedangkan biji menurut pendapat yang sahih cuma bur sama syair. Bur sama syair. Yang buah-buahan kurma sama kismis. Oh kismis enggak? Zabib itu. Nah, yang biji kurma sama eh, yang biji apa tadi? Nah, bur sama syair. Bur sama syair itu semacam gandum, cuman nah barakallahu fikum wa hafizakumullah perbedakan sedikit dari lapaknya. Kalau di Arab dibedakan ya, cuman kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya semacam gandum. Tepung. Paham ya? Cuman yang ini dizakatkan sebelum tepung. Nah, dan setelah apa? Setelah dijemur, setelah dihilangkan bersihkan di total ketika mencapai 300 sol diperkirakan satu solnya itu yang muktamad adalah apa? Arba amdar empat mut, empat mut itu kalau kita hitungan kiloan yang utama yang punya anak itu itu yang ada sanatnya itu 2,8 2,8 kg. Paham ya? Nah, dari 2 kilo, delapan. Jadi kalau panen semacam gandum tadi mencapai 8 kental lebih 40 ini, maka nanti dia wajib mengeluarkan zakat ini. Terus bagaimana kalau padi, jagung itu misalnya itu tidak masuk dalam kias? Itu nanti para ulama menyebutkan saudara silakan. nggak ada ukurannya. Mau dapat satu kental, 2 kental, 5 kental, 10 kental misalkan, saudara adanya. Sedekah enggak ada Misalkan dia panen anggur, anggur ya, anggur. Setelah panen anggur, begitu panen mendapatkan anggur tersebut ditimbang ternyata 10 kental. Zakat ya kalau nafsu anggur? Tidak zakat. Anggur itu dikeringkan dulu, jemur menjadi zabib. Zabib itu kismis. Nah, kismis itu nanti kalau seandainya sudah mencapai 8 kental, lebih 40 tadi itu, zakat sepersepuluh. Ini pun apa catatannya? pun kalau nyirami pakai air hujan atau pakai air sungai atau pakai air sumur atau mata air. Tapi kalau nyiraminya airnya beli, beli bukan dari air beli airnya, Tapi kan airnya sumbernya dari situ, bukan dari kita beli itu. Paham ya? Nah, kan lafaznya apa? Fi masaqatis sama al-ism. Nah, pada apa-apa berupa tanaman, berupa apa? Nah, hasil bumi dalam artian biji-bijian atau buah-buahan yang tersiram air langit, maksudnya air hujan, itu sepersepuluhnya. Tapi apabila mencapai apa? Nisab. Nisabnya 300 sok. 300 sok itu adalah 1200 mut yang kalau dikiloin Paham Nah, itu nanti zakatnya sepersepuluhnya. Zakatnya sepersepuluhnya. Itu kalau airnya air air dari langit dari hujan misalkan misal. Tapi kalau nyiramnya kita beli airnya setengahnya sepersepuluh. Kalau ini nggak disyaratkan harus haul. Teman faedah tambahannya. Tidak disyaratkan harus haul. Haul itu berarti setahun penuh kan? Begitu panen langsung. Wah tuh tuh hak haqqahu dia panen. Untuk panen, caranya caranya dia caranya. Caranya kalau biji-bijian dibersihkan semuanya, kotor-kotorannya murni itu timbal. Tapi biji-bijian cuma dua ya, syair sama gul. Jagung, beras itu enggak ada. Jagung tadi itu enggak masuk. Terus bagaimana sedekah ada? Silakan. Mau sedekah silakan. Enggak ada batasannya. Kalau zakat ada batasannya. Kemudian buah-buahan ada pohon. Misalkan dia panen buah kueni. misalkan buah apa? Nah, buah durian. Paham ya? Ditimbang ternyata sampai 5 meter, 8 meter lebih. Misalkan ya, ya sedekah. Paham ya? Nah, lagi fikum. Jadi jangan sampai timbul pertanyaan nanti. ada zakatnya kalau kita panen jagung atau panen eh, panen padi itu adanya sedekah. Karena kalau buah-buahan teman Kalau dia bikin menjadi kismis, nah, kalau lebih 8 kental lebih, 8 kental lebih 40 lebih, itu apa? Wajib zakat. Kurang lebihnya seperti itu. Paham ya? Nah, kalau fikum. Kalau itu tidak menunggu apa? Tidak menunggu haul, haul setahun. Adapun setingkat dengan 500 tiga ekor kambing. 20 onta berarti apa? Empat ekor kambing. 25 dengan 25 ke atas barakallahu fikum itu nanti dia zakatnya satu ekor onta yang umurnya baru masuk setahun. Sampai berikutnya ada banyak rinciannya, itu diantaranya. Yang jelas paling ininya 5 onta baru dia zakat. Kalau lembu atau sapi atau kebu, kerbau, kan namanya kebu ya. dengan jamus itu nah nisabnya punya 30 sapi, 30 lembu, itu nanti zakatnya berapa? Zakatnya satu ekor lembu yang umur setahun. Kalau dia punya 40 lembu, 40 sapi, zakatnya satu ekor sapi yang umur 2 tahun. Sampai di atas nanti dengan pembahasan sendiri. Rinciannya di dalam kitab fikih. Kalau kambing harus syaratnya 40. 40 ekor kambing baru zakat nanti. Paham ya? 40 kambing zakat nanti yang umur setahun. Paham ya? Tapi kalau bentuknya kibas, domba yang besar itu, yang mau digembel, semacam bus gembel itu, itu nanti apa? enam bulan ke atas sudah bisa. Nah, itu rinciannya di dalam kitab fikih. Paham ya? Adapun nah biji-bijian atau buah-buahan tadi Apa itu salah ya? lima ausok itu berapa tadi? Berapa sok? Satu wasku itu 60 sok. Paham ya? Kemudian 60 dikalikan 5 berapa? 300 sok. Padahal satu sok 4 mut. Paham ya? 4 mut. 4 mut itu kalau di kilo 2,8. Diperkirakan berarti cuman itu disebutnya Nabi Rafiqah. Nah, ya kita jarang sekali panen seperti itu besar-besaran seperti itu ya. Nah, bisa dikatakan nggak pernah lah, bukan jarang. Ya, nah. Berikutnya, walam ajid misalan li taksis sunnah ijma, Kata beliau, aku tidak mendapatkan, aku tidak menjumpai permisalan atau contoh yaitu mengkhususkan lafaz umum dalam as-sunnah dengan ijma. Maksudnya dalam as-sunnah ada lafaz umum dikhususkan dengan ijma itu beliau pun mengatakan tidak mendapat contoh. Beliau aja nggak mendapatkan apalagi kita itu. Ya tentunya kita ilmunya jauh berbeda itu loh. Dalam artian kita ilmunya jauh lebih sedikit. Nah, barakallahu fiikum. Karena beliau ini dia mengatakan aku tidak menjumpai, tidak mendapatkan contoh untuk apa? Lafaz umum dan rasulnya dikhususkan dari jumlah Berikut yang terakhir, dalam artian kalau laki-laki masih bujangan, yang perempuan masih gadis, kami ya, itu kok berzina, maka dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan setahun. Diasingkan mana ini? Kemana ini asingkannya? Di tempat yang tidak kira aman dari kita kalau perempuan. Karena nanti seperti ini para ulama berselisih ya. Kalau diasingkan malah tambah parah, menjadi pelacur dan misalnya, maka cukup nggak perlu diasingkan. Nah, tapi tetap diawasi. Kami ya. Nah, barangkali itu? Khusus bi qiyasil abad ala dikiaskan dengan apa? Perbuatan berzinanya seorang budak lelaki dengan budak perempuan. Fitans fitansi fil adab. Itu berkaitan masalah enam setengah adabnya, setengah hukumannya. Wal iktisar ala 50 jaldah dan mencukupkan dengan 50 tambukan alal masyhur berdasarkan pendapat yang masyhur. Maafun salahnya ya. Nah, ini yang tadi kita selesaikan pembahasan masalah al-mukhassis al-munfasil. Ternyata barakallahu fikum hafizakumullah, ilmu usul itu ilmu yang sangat Nah, barakallahu fikum kalau kita telusuri sangat bermanfaat dan penting sekali. Sehingga dengan adanya kita mengetahui lafaz umum, lafaz khusus, itu kita bisa mencerna dan memperhatikan. Apabila datang lafaz umum, tidak ada yang khususkan, maka wajib kita beramal dengan keumuman lafaz tersebut. Namun kalau seandainya datang lafaz umum, kemudian ada lafaz khusus, maka kita wajib membawa yang umum kepada yang khusus. Pengkhususan sudah disebutkan ada yang mutasil, ada yang munfasil. Yang mutasil itu imah dengan istisna pengecualian atau imah dengan syarat atau iman dengan sifat yang munfasil itu tadi sudah kita lewati dan kita sebutkan barakallahu fikum. Naam baik itu eh, barakallahu fikum Al-Qur'an dikhususkan dengan As-Sunnah atau As-Sunnah dengan Al-Qur'an atau yang semisal yang disebutin tadi. Nah, cukup sekian dulu barakallahu